Wa syukrullah jalla wa ala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis ta'lim kita dengan membacakan kitab akidah Al-Islamiyah Sahihah minal kitabi was sunnah yaitu akidah Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala maka kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada pertanyaan yang kelima yaitu pertanyaannya hal na'budullaha khaufan wa tama'a apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap rasa cemas dan rasa harap maka jawabannya tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wad'uhu khaufan wa beribadalah kepada Allah berdoalah kepada Allah yakni beribadalah kepada Allah Jalla wa'ala dengan rasa takut dan rasa harap nah maka berdasarkan ayat tersebut ahlu sunnati wal jamaah beribadah kepada Allah dengan dua sifat tersebut yaitu sifat khauf wal khosyah rasa takut dan sifat ar-raja wa toma sifat harap dan optimis terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut yakni takut akan siksaan Allah Jalla wa Ala yang Allah segerakan di dunia ini terlebih-lebih siksaan yang Allah akhirkan di yaumul qiyamah dengan siksaan api neraka waliyadzubillah dan juga kita beribadah kepada Allah dengan penuh harap dan optimis mengharapkan janji Allah taala yaitu janji Allah taala di dalam kehidupan dunia ini dengan pertolongan perlindungannya penjagaannya dan terlebih-lebih janji Allah taala dengan nikmat surga di yaumul kiamah dan terlebih-lebih nikmat memandang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala setelah menyebutkan firman Allah taala wad'uhu khaufan wa tama'a beribadahlah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap dan optimis maka penulis juga menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda as'alullaha jannata wa a'udzu bihi minan nar aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan aku berlindung kepada Allah dari api nerakanya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah dengan meminta surga. Demikian pula beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlindung dari api neraka Allah, siksaan neraka Allah Jalla wa ala. Maka demikianlah cara beribadah yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Adapun ucapan sebagian orang yang mengatakan, jika aku beribadah kepada Allah, mengharapkan surgamu ya Allah, maka jauhkanlah aku dari surgamu. Jika aku beribadah kepadamu ya Allah dengan takut akan siksaan kamu, maka dekatkanlah siksaan neraka itu pada aku. Maka ucapan ini keliru dan tidak benar barakallahu fikum. Bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis kita disuruh untuk beribadah dengan mengharap surga Allah dan takut akan siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian mereka mengatakan bahwa aku beribadah hanya mencari ridho Allah, tidak mengharapkan surga dan tidak semata-mata takut dari api neraka Allah. Nah, maka ucapan ini dari satu sisi benar, dari satu potongannya benar dan potongan yang lainnya keliru. Ya, maka yang benar adalah kita beribadah kepada Allah dengan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada Allah dengan mengharapkan surga Allah dan takut akan siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau meminta surga dan berlindung dari api neraka. Ya, bahkan dalam hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik, beliau menyatakan bahwa aktsaru du'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Rasulullah SAW yang paling banyak adalah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Allah, atina fid dunya hasanah. Berilah kepada kami dalam dunia ini kebaikan wa fil akhirati hasanah dan dalam di akhirat juga kebaikan. Nah, kemudian beliau berlindung dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wakina qina nar dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksaan neraka. nah maka barakallahu fikum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau berlindung kepada Allah dari neraka dan sebaliknya meminta kepada Allah surga ya dan tidak semata mencukupkan dengan semata-mata keridhaan Allah itu sudah jelas ya itu sudah jelas dan spontanitas seluruh ibadah-ibadah kita kita harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikianlah manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah saya sebutkan saya singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa sebagian kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam semasa hidupnya beliau seperti kelompok Khawarij mereka ini beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan rasa takut saja ya tidak ada rasa harap ya sehingga mereka terjatuh dalam sikap hulu ekstrim ya berlebihan nah yaitu orang-orang yang karena saking takutnya kepada Allah orang yang melakukan dosa maka mereka keluarkan dari Islam ya dikafirkan barakallahu fikum yang melakukan dosa-dosa besar padahal sekian banyak hadis-hadis Orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya, bahkan mendapatkan pengampunan dari Allah setelah itu. Ada yang berzina, kemudian bertobat, diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Ada yang membunuh jiwa, kemudian setelah itu dia bertobat, diampuni Allah masuk ke dalam surga. Ya, adapun kaum Khawarij mereka tidak meyakini demikian. Ya, mereka tidak meyakini ada orang-orang yang bisa keluar dari api neraka ketika dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. yakni orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam api neraka. Tidak ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat ya beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan rasa khauf semata. Tidak ada harapan. Sebaliknya kelompok Murji'ah lawannya daripada Khawarij yang ekstrim ya kanan berkurang-kurangan jadi bentuk ekstrim dalam Islam itu ada dua ada ekstrim kanan ada ekstrim kiri ekstrim kiri yang gulu berlebih-lebihan ekstrim kanan ini yang berkurang-kurangan sama-sama disebut ekstrim ya gulu tapi gulu yang apa berlebih-lebihan ada yang gulu berkurang-kurangan maka murjiah mereka membangun ibadahnya di atas rasa harap saja dan tidak ada rasa takut. Sehingga orang yang melakukan dosa besar apa saja dari dosa-dosa yang dia lakukan itu tidak mempengaruhi imannya. Ya. Tetap dia masuk surga. Tidak berpengaruh dengan terhadap keimanannya. Sehingga para ulama mengatakan mereka keyakinannya ini tidak membedakan antara Firaun dengan para nabi. Ya. Naam. Karena seluruh dosa itu tidak mempengaruhi iman. Fanasallallahu salam wal afiyah maka ini keliru. Ahlus sunnati wal jamaah beribadah kepada Allah dengan dua sifat tersebut, rasa khauf dan juga rasa harap. Nah, dan kiaslah kepada kelompok-kelompok yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat di zamannya yang imma dia gulu ekstrim kiri atau gulu ekstrim kanan. Nah, maka ahlu sunnati wal jamaah siratal orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim inilah yang pertengahan. Waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Nah, yakni umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar komitmen di atas sunnah beliau dan sunnah para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an kemudian ikhwani fiddin barakallahu fikum pertanyaan yang keenam yaitu mahwal ihsan fiddin apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam agama ini sudah kita jelaskan di banyak majelis-majelis kita sebelumnya bahwa Islam itu memiliki tiga tingkatan ya agama Islam memiliki tiga tingkatan yang pertama Islam itu sendiri yang kedua iman dan yang ketiga ihsan ya Islam dan iman dan ihsan. Islam tingkatan yang terendah, kemudian setelah Islam adalah iman, kemudian setelah iman tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Ya. Kita sudah menjelaskan jika Islam dan iman disebutkan secara bergandengan maka Islam yang dimaksud dengannya adalah amalan-amalan yang nampak, yang dohir. Adapun iman adalah amalan-amalan yang tersembunyi. Jika disebutkan sendiri-sendiri maka mencakup makna keduanya. Ihsan bermakna amalan yang nampak, ha? Islam jika disebutkan sendiri, berdiri sendiri tanpa iman, maka maknanya bisa kedua-duanya. Bermakna amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi. Begitu pula iman. Ketika disebutkan sendiri tanpa Islam, tidak bergandengan, juga maknanya bisa keduanya bermakna amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi. Nah, kemudian makna ihsan jawabannya kata beliau huwa muraqabatullah taala wahdahu alladhi yarana kalau Allah taala alladhi yaraka hina taqum wa taqall wa taqallubaka fis sajidin dalam surah asy-syu'ara ihsan itu adalah muraqabatullah itu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin selalu diawasi oleh Allah taala dan Allah taala melihat kita. Melihat apa yang bahkan terbetik dalam hati kita, dalam benak kita. Dilihat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ihsan. Ya, Allah taala berfirman, Allah yaraka hina taqum wa taqallubaka Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri beribadah dan ketika engkau bersujud, ya, berbolak-balik dalam sujudmu. Semua Allah taala melihatmu. Dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa takun tarahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakin bahwa Allah Ta'ala melihatmu. yakni engkau yakin bahwa Allah Ta'ala mengawasimu. Nah, dengan sifat muraqabah Allah Jalla wa'ala. Nah, maka itu makna ihsan. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala mengawasi kita dalam seluruh keadaan kita tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, demikian barakallahu fikum makna al-ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dari dinul Islam. Ya, jadi Islam memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan Islam. Yang kedua adalah tingkatan iman. Islam di sini amalan yang nampak dan iman adalah amalan yang tersembunyi. <clears throat> Kemudian ihsan adalah muraqabatullah, beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah melihat kita. Ya kita seakan-akan melihat Allah ya dan jika kita tidak melihat Allah taala jika kita tidak mampu melihat Allah taala maka pasti Allah melihat kita. Nah, tentunya sudah kita jelaskan pula bahwa di dunia tidak ada yang mampu melihat Allah. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa alaihissalam yang ketika beliau meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani ya Nabi Musa meminta kepada Allah ya Allah hari ini undur ilaik biarkan aku melihatmu ya maka Allah menjawab lan tarani wahai Musa engkau tidak bisa melihatku ya itu jawaban Allah Subhanahu wa taala lan tarani engkau tidak bisa melihatku akan tetapi jika engkau menginginkannya, undur ilal jabal, lihatlah ke bukit sana. Yani bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika bukit itu kokoh pada tempatnya, setelah engkau melihatnya, maka engkau mampu melihatku. Ternyata Musa melihat ke arah bukit. Ya, dia melihat cahaya. Seketika itu ya Musa kharra sa'iqa ya tersungkur pingsan Nabi Musa alaihi salam pingsan tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala ya dia hanya melihat cahaya Allah jalla wa ala dan seketika itu beliau pingsan ya dan gunung itu hancur barakallahu fikum itu baru cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin ya beliau mampu melihat Allah Subhanahu wa taala? Itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Falamma afaqa qala inni awalul muslimin. Ya, ketika beliau sadar maka beliau menyatakan aku adalah yang pertama berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam tidak mampu melihat Allah. Adapun orang-orang yang bukan para nabi, sebagian mereka meyakini bahwa mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja melihat Allah, bahkan mereka meyakini menyatu dengan Allah. Allah menyatu dalam dirinya. Dirinya menyatu pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Ini keyakinannya kaum Nasara ya keyakinannya kaum Nasrani ya bahwasanya Nabi Isa titisan Allah ya titisan Allah taala barakallahu fikum yang beliau diutus untuk menebus dosa manusia karena jika Allah yang turun di bumi ini maka manusia tidak mampu menanggung bebannya maka Allah harus menitis ya melalui Nabi Isa alaihissalam. Itu keyakinan kaum Nasrani. Maka orang-orang Islam yang berkeyakinan bahwa dia bisa menyatu dengan Allah ini sama dengan keyakinannya kaum Nasoro. Ya, kaum Nasrani. Ya, yakni kafir keluar dari Islam. Nah, Allah salamata wal afiyah. Maka Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak bisa melihat Allah. Di dunia ya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau dimirajkan ya beliau hanya mendengar suara Allah ya Allah Taala mengajak bicara kepadanya ya kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi beliau tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala hal tersebut dipersaksikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah faqad iftara iftira'an adzima." Barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah ketika dimi'rajkan melihat Allah, yakni melihat zat Allah, maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar. Ya, hal ini merupakan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, mempersaksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, nurun anna arahu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Allah bagaimana mungkin aku bisa memandangnya? Ya, itu riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum, maka Nabi Musa Rasulullah tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seluruh para nabi tidak pernah melihat Allah taala di dunia ini. Namun di umul akhirah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa dia menampakkan dirinya dan dilihat oleh orang-orang yang beriman ya dan dilihat oleh penduduk surga ya dan itulah nikmat yang tertinggi ya yang menghilangkan sekejap nikmat seluruh nikmat surga ya karena nikmat yang tertinggi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala nah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya walaupun tidak dengan tasrih dengan nas akan tetapi ya ayat tersebut ditafsirkan ya dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, yakni apa di dalam Al-Qur'an Allah taala menjanjikan surga dan juga waziyadah ya ada ziyadah ada tambahan jadi lafad dalam Al-Quran itu surga dan ziyadah. Ada tambahan. Allah berikan surga dan tambahan. Ya, itu di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah menafsirkan tambahan itu adalah ya ru'yatullah, ru'ya wajah Allah. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ya menjanjikan bahwa dia di, bisa dilihat yakni di yaumul kiamah. Di hari kiamat kelak. Sebagian ulama menyebutkan seperti Imam Qadhi bin Iyad rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dalam syarah sahih Muslim yakni kitab Al-Minhaj kata Imam An-Nawawi rahimahullah Qadhi bin Iyad menyebutkan bahwa Allah dilihat di yaumul kiamah di dua tempat ya di padang mahsyar yang ketika itu orang-orang kafir terhijabi. <clears throat> ya. <clears throat> Mereka terhijabi. Ya. Kemudian yang kedua di surga. Penduduk surga di dalam surga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah taala dilihat di yaumul kiamah di dua tempat. Ya, di mahsyar kemudian di dalam surga bagi penduduk surga. Nah, adapun di dunia maka tidak ada yang bisa melihat Allah. Barang siapa yang mengatakan dia pernah melihat Allah apalagi menyatu dengan Allah waliyadzubillah ya maka itu dusta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. <clears throat> nah, jadi Hadis ini al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, maksudnya engkau yakin bahwa Allah mengawasi engkau. Ya. Allah bersamamu dan menyaksikan seluruh apa yang ada padamu. Nah, sehingga pada saat itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Dan kita yakin bahwa di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. Ya. <clears throat> Nanti di yaumul kiamah. Dan kita yakin bahwa Allah Ta'ala melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, namun Allah melihat kita. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang ketujuh yang selanjutnya. Berkata penanya, Ma huwa a'zamu haqqin ba'da haqqillahi wa rasulihi apa hak yang paling besar yang paling tinggi setelah hak Allah dan Rasulnya maka jawabannya kata penulis rahimahullah taala hakul walidain ya hak yang tertinggi setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak kedua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam suratul Isra ayat yang ke-23 wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadha rabbuka Allah telah memutuskan Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan al ta'budu <clears throat> agar engkau tidak beribadah illa iya kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Ya. Agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana dan juga Allah telah memutuskan terhadap kedua orang tuamu wajib engkau berbuat baik imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma jika di sisimu salah satu dari kedua orang tuamu itu telah mencapai umur usia tua au atau <clears throat> kedua orang tuamu <clears throat> yakni ayah dan ibumu <clears throat> fala taqul lahumu uffin jangan engkau sekali-kali mengucapkan kepada keduanya uf yakni ah wala tanharhuma dan jangan engkau menghardik keduanya wa kullahuma qaulan ma'rufa katakan pada keduanya ucapan yang mulia kaulan karima ucapan yang mulia barakallahu fikum maka <clears throat> di dalam ayat ini Allah taala yang pertama menyebutkan yaitu wajibnya kita beribadah secara murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, setelah itu wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita berbuat baik, yakni birrul walidain. Nah, maka ayat yang semisal semakna dengan ini ya banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya yang memerintahkan yang pertama untuk beribadah mentauhidkan Allah taala <clears throat> kemudian setelahnya adalah berbuat baik pada kedua orang tua ini birrul walidain <clears throat> nah sebagaimana dalam hadis sab'al mubiqat ya tujuh hal yang membinasakan setelah syirkul kepada Allah adalah durhaka pada kedua orang tua ya syirik adalah lawannya tauhid kemurnian ibadah dan durhaka pada kedua orang tua lawannya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada keduanya. Nah, barakallahu fikum maka dalil-dalil menunjukkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hak yang terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Nah, maka durhaka pada kedua orang tua ini merupakan sab'al mubiqat. Yang kedua, tujuh hal yang membinasakan setelah syirik kepada Allah adalah durhaka pada kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini beliau menyebut menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka Naam kata sahabat Abu Hurairah pernah seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Orang itu kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Kembali Rasulullah mengatakan, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kembali beliau mengatakan, ibumu. Tiga kali. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, abukah setelah itu ayahmu. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini dohir hadis menunjukkan pada kita bahwa manusia jazakumullah khairan. Manusia yang paling berhak ya yang paling tinggi haknya setelah Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua kita ya terutama ibu kita ya karena dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tiga kali ummuka ummuka ummuka. Ya, baru setelah itu menyebutkan ayahmu. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Ini memang ya pantas ya dan merupakan uh, keadilan syariah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini ya kepada ibu tiga kali, kemudian setelah itu ayah satu kali. Ya, karena ibu kita yang mengandung kita. Ya, dengan susah payah barakallahu fikum. Nah, dengan penuh kesulitan. Ya, sampai melahirkan kita dan terus memelihara dan menjaga kita. Ya, sampai kita dewasa. Barakallahu fikum. Maka pantaslah untuk kita berbuat baik kepada keduanya, ya, kepada ibu kita dan juga kepada ayah kita. Naam. Dan bahkan dalam hadis barakallahu fikum dalam salah satu riwayat ya uh, suatu hari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ya berbuat baik kepada ibunya dengan menggendong ibunya melakukan tawaf ya dalam haji. Sampai kemudian sahabat yang melihatnya mengatakan, Masya Allah, sungguh engkau telah berbuat baik pada ibumu ya maka apa jawaban sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma Naam beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahwa yang maknanya satu jeritan yang dirasakan oleh ibu yang melahirkan kita itu tidak bisa ya belum bisa menebus kebaikan apa yang beliau lakukan tersebut yakni menggendong ibunya melakukan tawaf tujuh putaran nah maka barakallahu fikum dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa satu jeritan ibu kita ketika dia melahirkan kita ya jeritan sakit itu tidak bisa ya ditebus dengan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Barakalafikum. Maka tidak pantas untuk kita menghitung-hitung kebaikan kepada kedua orang tua kita. Sebagian anak-anak di zaman sekarang mereka menghitung-hitung kebaikannya kepada ibunya. Ya. Atau kepada ayahnya. Barakalafikum. maka sangat-sangat tidak pantas. Ya. <clears throat> nah, Untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang kita berikan pada kedua orang tua kita. Bahkan kita adalah merupakan harta dari kedua orang tua kita. Ya, kita diri kita adalah hartanya orang tua kita. Nah, bagaimana harta? Dia berhak untuk bertasarruf, untuk bertindak apa yang dia inginkan. Karena miliknya. Seperti kita punya harta, ya, kita berhak harta kita ini mau kita apakan? Ya, kita mau belanjakan, kita mau tabung dan seterusnya terserah maka orang tua terhadap anaknya ibaratnya seperti harta. Nah, dia berhak untuk berbuat. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwa orang tua berhak mengambil harta anaknya tanpa dia minta izin. Ya. Nah, kalau dia membutuhkannya. Ya, artinya ada kebutuhannya dia ambil tanpa minta izin pada anaknya dan kebutuhan itu kebutuhan yang baik yang syar'i bukan untuk melakukan maksiat dosa atau berpoya-poya itu berhak orang tua mengambil tanpa minta izin pada anaknya saking tingginya apa hak ya kedua orang tua kita barakallahu fikum nah wallahu taala a'lamu bissawab barakallahu fikum maka uh, kita nasihatkan kepada kaum muslimin dan muslimat Nah, untuk memperhatikan hal ini ya setelah dia beribadah kepada Allah taala dengan sebenar-benar ibadah maka setelah itu dia bersungguh-sungguh untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Nah, karena ibadah yang dia tegakkan walaupun ibadah itu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi namun ketika dia durhaka pada kedua orang tua maka akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Karena seperti apa yang sering kita dengarkan Naam bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang tua kita. Naam, itu riwayat yang sahih ya maknanya sahih barakallahu fikum bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki kedua orang tua ya sebagaimana juga dalam hadis yang lain surga itu berada di bawah surganya bagi para wanita berada di bawah telapak kaki suaminya ya kedua hal ini maknanya sahih maknanya benar Nah, didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, maka ya sebesar ibadah apapun yang kita lakukan, setinggi apapun, jika kita durhaka pada kedua orang tua, maka ini menjadi penghalang barakallahu fikum untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yakni masuk secara langsung. Ya. Akan tetapi dia akan masuk ke dalam neraka ya melalui proses neraka nah dengan dosa tersebut ya akul walidain durhaka pada kedua orang tua atau salah satunya nah mengucapkan ah itu tidak pantas ya bagaimana dengan yang lebih dari itu nah wallahu taala a'lamu bissawab selanjutnya kita masuk kepada pembahasan anwa'ut tauhid wa fawaiduhu yaitu jenis-jenis tauhid dan faidah-faidahnya insyaallah taala kita lanjutkan pada uh, pertemuan selanjutnya باذنillah taala dan kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu fikum semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di jalan kebenaran di atas siratal mustaqim amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh